say I'm at the dawn of my death. Some people even say I ain't gonna make it. Psycho G1 still exists alone. It's coming down, and now I show everybody, all of you, I still exist in hip hop. Yeah, and I ain't never scared of you. Takar takar takar pernah takut hadapi tantangan hidupku. Psycho G Pengalaman adalah pedoman yang tak ada di buku Patahkan kuku, lalu sibukkan kaki Penuh rintangan di saat bukit hidupku ku daki Abaikan sakit, ku harus tetap sakit. Lupakan bila rasa lelah mulai bilang stop it Teman datang dan pergi, ku harus berdiri sendiri Tak ada yang mendampingi di kanan dan di kiri Rendahkan diri untuk melesat naik Siapkan standar hidup yang jauh lebih baik eh, Sekarang stay down to get up I understand hip hop needs me to keep my head up Hidup penuh tantangan yang harus dilewati Semangat mati, ku masih punya hati Takkan pernah ku biarkan hip hop tersangkut Takkan pernah ku biarkan diriku pun takut Takkan, takkan, takkan pernah takut Hadapi tantangan hidupku akan takut Musuh kusambut Tak peduli gemetar menjalar ke ujung rambut Kumulai dari bawah Di ujung dasar kawah Setelah bencana menimpa ku sambil tertawa I thought I was screwed I lost my crew They say they can't work with me It's true Standar terlalu tinggi Untuk orang kecil Terlalu muluk untuk orang suku terpencil Tapi ku takkan takut Ku buktikan impian Ku wujudkan apa yang lama dalam penantian untuk pun datang bergantian perjuangan ku tak pernah rasakan kesepian Muncul dari tepian dan menanjak ke atas Semangat hip hopku terkenal tak terbatas Ku tahu banyak pihak yang bilang tak pantas Ku takkan takut, ku takkan pernah kandas Takkan takkan boy psycho G Jangan sangka ku bukanlah berbangga Masih jauh harus ku naiki anak tangga Ku sampai ke tujuan and then I really make it You wanna diss me go ahead I can take it ini bukan sekedar mengumbar sensasi Ini bukan cuma alunan kata-kata basi Ini pasti terjadi dan sedang kulakukan Hadapi tantangan hidupku tanpa ketakutan Kadang terasa letih, badan terasa lelah Tapi semangat kan buat terasa bimbang terbelah Dan kutemukan pedang dalam selaput Terukir di gagangnya Takkan pernah takut Takkan, takkan, takkan pernah takut Hadapi tantangan hidupku Psycho G takar pernah takut Hadapi rasa bencimu Psycho G takar pernah takut Tetap eksis di hip hop Psycho G Takar Man I can never be afraid of you You know no matter what you do No matter what you say This is me This is how I play my club. You know what I'm saying? Yeah Psycho G Never stop